Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-8 ini menampilkan Chandra sebagai Kipak Sapati, Margaret sebagai Gati, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Novi Mandagi sebagai Kantini, Eri Krisnadi sebagai Kitahim, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan tentang Goh Rupa, Kipak Sapati, dan 15 orang anak buah Ki Gempang yang membawa Kitahim. Namun ketika di perjalanan menuju rumah Ki Gempang, tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Candalagati mencegat rombongan itu. Kemudian terjadilah perkelahian antara Kipak Sapati dengan Candalagati. Perkelahian itu berlangsung dengan sengit. Ketika Candalagati menendangkan kaki kirinya ke arah bagian kepala Kipak Sapati, tiba-tiba saja Kipak Sapati mencabut kerisnya. Gila, hampir saja lambungku menjadi sasaran keris itu. Gerakan orang ini cukup lumayan cepatnya. Aku harus hati-hati melayaninya. Ayo, kenapa kau mundur? Apakah kau takut menghadapiku? <laughs> Aku rasa mundur memang cara yang lebih baik daripada kau harus mati di ujung kerisku ini. Cih! Sombong sekali kau kisanak. Jurus-jurus kerismu belum seberapa. Kau lihat saja keadaanku masih baik-baik. Tapi tak ada sedikit pun kulit tubuhku yang terluka. Bagiku mundur dalam keadaan seperti ini adalah hal yang memalukan. Ayo kita mulai lagi. Keluarkan semua jurus-jurus andalanmu. Dan juga jurus-jurus kerismu itu. Hmm, rasanya menggunakan keris ini cukup sayang. Kalau lawanku sendiri tidak menggunakan senjata. Baiklah, aku akan menyarungkan kembali keris ini. Ayo kita bertarung dengan tangan kosong. Aku rasa itu akan lebih baik. Bukankah begitu, Candala Gadi? Gunakan saja kerismu. Aku tidak takut. Nanti kau malah menyesal tidak bisa membunuhku lantaran kau tidak menggunakan senjata itu. Jangan berpura-pura. Jangan berpura-pura kau lebih berani, Candalagati. Aku rasa hatimu merasa lega karena aku tidak menggunakan keris ini. <laughs> Ilmu kanuragamu masih jauh di bawahku, Kisana. Aku tidak perlu menyombongkan diriku. Lebih baik cepat lepaskan bapak tua pemilik kedai itu. Dia orang lemah atau keberanian kalian hanya terhadap orang lemah saja? Tutup mulutmu. Kau tidak perlu merasa hebat. Kau tidak perlu merasa hebat di hadapanku, Nona. Ayo, ayo kita mulai lagi. Kalau hanya bicara saja, tidak cukup. Kipak Sapati. sebaiknya kita hajar saja beramai-ramai wanita itu. Percuma kalau diajak bicara terus-menerus. <laughs> Benar, Kisanak. Memang lebih baik kalian mengeroyokku. Percuma kalau hanya seorang saja melawanku. <laughs> Padahal kau tidak bisa menjatuhkan aku Ki Paksapati. Berdebah! Isamu hanya menganggap remeh musuh saja. Minggir Ki Paksapati! Hup! Iya. Wanita sombong, katakan siapa kau sebenarnya sebelum aku dan kawan-kawanku meranjahmu. Masih kurang jelaskah siapa aku? Hmm? Huh? <laughs> hmm. baik, baik. Aku akan menjelaskan kembali. Tapi kau harus tahu, aku mengatakan siapa sebenarnya diriku ini. Bukan berarti aku takut terhadap kalian. Nah, dengar baik-baik. Namaku Candalagati. Aku berasal dari desa Pantu. Dan kedatanganku kemari untuk menagih hutang terhadap majikan kalian, Ki Gempang. Bangsat! Mulutmu terlalu lancang, Candalagati. Ayo, kawan-kawan, tangkap wanita keparat ini. Jangan biarkan dia menggumbar mulutnya di desa ini. Ayo tangkap! Tunggu! Tunggu kataku. Kau rupa. Aku tidak mau kau bertindak seenaknya di hadapanku. Hargailah aku. Walaupun aku hanya sekedar tukang pukul bayaran. Ah, aku mempunyai wewenang kuat di sini Kipak Sepati. Jadi apapun yang akan kulakukan, kau tidak bisa mencegahku. Turuti saja apa yang menjadi perintahku. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau hanya sekedar tukang pukul bayaran? Nah, Mau apa lagi? Jalankan saja tugasmu sesuai yang diperintahkan Ki Gempang. Sudahlah, kau tidak perlu mencegahku. Wanita ini harus ditangkap dan dihadapkan pada majikan kita. Bangsat. baiklah, untuk sementara aku mengalah. Tapi nanti, aku tidak akan mau diperlakukan seperti ini lagi. <laughs> Kipak Sapati hatinya benar-benar geram. Namun ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena ia merasa bahwa dirinya hanya sekedar tukang pukul bayaran. Melihat Kipak Sapati dan Goh Rupa bertengkar mulut, wanita yang bernama Canda Lagati ini malah tertawa mengecek. <laughs> Lucu sekali. Baru kali ini aku melihat pemandangan yang begitu menggelikan. <laughs> Kenapa kalian harus bertengkar mulut? Mengeroyok ramai-ramai justru akan meringankan beban kalian dalam bertugas. <laughs> Sung bodoh sekali anak-anak buah Ki Gempang ini. Cukup, iblis betina. Aku sudah muak mendengar nada bicaramu. Kawan-kawan, ayo maju semua! Ayo, ayo, ayo. Candala Gati diserang oleh 15 orang anak-anak buah Ki Gempang. Mereka semua menggunakan pedang. Candala Gati berkelit dengan kesitnya. Dan ketika ia mulai terdesak, Candala Gati pun segera mencabut pedang pendeknya. Tiga orang teman Goh Rupa roboh seketika itu juga. Kipak Sapati yang semula hanya diam melihat tindakan Goh Rupa dan kawan-kawannya. Akhirnya ia pun segera turun tangan untuk membantunya. Oh, kukira kau tidak berniat turun tangan Kipak Sapati. Bagus. Ayo, keroyoklah aku beramai-ramai. Aku senang. Dengan begitu satu persatu begundal-begundalnya Ki Gempang akan mampus. Dan aku akan lebih leluasa menagih hutang kepadanya. Betina, kau pikir kau akan mudah merobohkan kami? Bagus, bagus sekali. Padahal sejak tadi sudah kuanjurkan kau menggunakan kerismu. Tutup mulutmu. Kau nanti akan segera tahu kehebatan keris. Jika benda ini sudah berada dalam genggaman tangan. Ayo, ayo kita mulai lagi. Ya, Aku memang akan segera memulai perkelahian ini. Melihat teman-temanmu pun sudah tidak sabar lagi untuk menerjangku. Aku tidak peduli dengan mereka. Perkelahian kembali menjadi sengit. Ki Paksapati, Gohrupa, dan sisa-sisa anak buah Kehlupa yang masih hidup menyerang Candalagati dengan gencarnya. Empat jurus berlalu, Candalagati masih bisa bertahan. Tapi pada saat berikutnya, tiba-tiba saja pedang pendeknya terpental jatuh di tepi sekipak sepati. Keparat! Candalagati mundur tiga tindak ke belakang dengan cepat ketika pedangnya terpental jatuh. Sementara Kipak Sapati yang melihat musuhnya dalam keadaan terpojok, ia segera melompat sambil menghunuskan kerisnya. Oh, yeah. Kipak Sapati tersentak kaget ketika kerisnya terbentur benda keras dari arah samping dan ia lebih terperanjat lagi ketika melihat seorang wanita berdiri di hadapannya dengan angker sementara Candalagati sendiri bisa bernafas dengan lega melihat Kantini berdiri di depannya. Bangsat! Siapa lagi kau wanita jalan? Kau tidak perlu tahu siapa aku, Kisanak. Tapi yang jelas, aku adalah kawan dari Candala Gati. Orang ajar. Heh, untung saja kau muncul iblis betina. Kalau tidak, mungkin kawanmu ini sudah lenyap di ujung kerisku ini. kenapa kau pergi tidak bilang-bilang padaku dulu, Candala Gati? Oh, aku sebenarnya tidak sengaja bertemu mereka. Semula aku tadi bermaksud datang ke kedai si bapak tua itu. Tapi ternyata si bapak itu dianiaya anak-anak buah Ki Gempang. Jadi mereka adalah begundal-begundalnya Ki Gempang. kebetulan sekali. Hai setan-setan betina, untuk apa kalian berbisik-bisik? Apakah kalian ingin menyelamatkan diri? Pih, sejak kapan kami takut dengan begundal-begundalnya Ki Gempang? Hm? Oh, oh, bagus. Kalau memang kalian berani berhadapan dengan kami. Aku suka melihat wanita-wanita cantik macam kalian berani unjuk gigi di hadapanku. Tapi asal jangan menyesal jika aku harus merobek-robek kulit tubuh kalian yang mulus itu. Bajingan! Kau pikir akan mudah merobohkan kami berdua, huh? Baik, ayo kita buktikan. Aku juga sudah tidak sabar ingin tahu sampai sejauh mana ilmu yang dimiliki binatang-binatang peliharaan Ki Gempang. Bangsat! icaramu cukup kelewatan juga setan betina. Ki sapati. Ayo kita kepung dia. Jangan beri kesempatan pada kedua betina ini untuk berbicara banyak. Wanita-wanita macam mereka memang paling pandai melecehkan kita. Dia sengaja memancing kita untuk bicara terus-menerus karena mereka mau mencari kesempatan. Baik. Suruh kawan-kawan mengepung mereka. Daksa, kau hadapi wanita yang bernama Candalagati itu. Biar aku menghadapi kawan yang satu ini. Ayo Gorupa. Ayo, kawan-kawan, serang! Kembali Gohrupa dan kawan-kawannya menyerang kedua wanita ini. Sekarang Candalagati tidak merasa kesulitan. Walaupun ia menghadapi Kidaksa, tapi ia masih sempat menerjang ke sana kemari untuk merobohkan kawan-kawannya Gohrupa. Sementara kantin yang juga mempunyai kepandaian tinggi, ia dapat mengimbangi permainan Kipak Sapati. Setelah beberapa saat berlalu, kawan-kawan Gohrupa banyak yang roboh. Gohrupa jadi semakin cemas. Akhirnya ia pun mundur dari arena perkelahian itu. lebih baik aku kembali harus melaporkan hal ini kepada Ki Kempang. Biarlah Ki Paksapati dan Ki Daksa menghadapi mereka. Ki Paksapati, aku dan kawan-kawanku akan kembali. Hadapilah mereka bersama Ki Daksa. Usahakanlah untuk bertahan. Aku akan memanggil kawan-kawan yang lain. Hup! Iya, pergilah. Kau tidak perlu khawatir dengan kami di sini. Kalau perlu, aku akan merobohkan kedua betina ini bersama Kidaksa. Baik, Nanti aku akan segera kembali. Ayo kawan-kawan, tinggalkan tempat ini. Ayo. Ayo. Goh Rupa dan kawan-kawannya segera memacu kudanya meninggalkan tempat itu. Sementara kita him yang ikatan tangannya sudah terbuka, ia hanya bisa diam di sudut pohon sambil gemetar ketakutan. Oh, kenapa bisa jadi begini? Sekalipun aku telah dibantu kedua wanita ini, tetap saja pikiranku tidak bisa tenang karena aku pasti menjadi incaran orang-orangnya Ki Kempang. Oh, kalau begitu, aku pergi saja dan kedai itu akan kututup untuk seterusnya. Iya, lebih baik tutup daripada aku harus berurusan dengan orang-orang Nyaki Kempang. Mumpung mereka sekarang sedang berkelahi, lebih baik ku tinggalkan tempat ini. Dengan hati-hati, kita himpun beranjak dari tempatnya untuk pergi. Perkelahian masih berlangsung dengan sengit. Mereka masing-masing berusaha untuk saling merobohkan. Dan pada saat berikutnya... Lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Aku rasa kita tidak perlu menghambur-hambur tenaga hanya untuk meladeni cecurut-cecurut ini. Terserah kaulah. Katini, kau melihat bapak tua pemilik kedai itu? Sepertinya dia tadi pergi. Aku sempat melihatnya sekilas. Syukurlah. Ayo, kita pergi. Hei, tunggu. Kipak Sapati tersentak kaget melihat musuhnya melompat pergi. Kemudian dengan cepat, ia pun mengejar kedua wanita itu bersama Kidaksa. Nah, saudara pendengar, Kipak Pati dan Kidaksa mampu mengejar kedua wanita itu. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamiang. Sampai jumpa.